Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Alhamdulillah kita telah sampai pada pelajaran yang ke-18 di mana pada pelajaran yang ke-18 ini insyaallah taala kita akan membahas tentang sulasi mazid dengan huruf tambahan satu huruf. Ya. Sulasi mazid dengan huruf tambahan satu huruf. Perlu diketahui bahwa ada tiga wazan yang masuk ke kelompok sulasi mazid dengan huruf tambahan satu huruf. Yang pertama wazannya adalah fa'ala yufa'ilu. Kemudian yang kedua fa'ala yufa'ilu dan yang ketiga af'ala yuf'ilu ya. Yang pertama fa'ala yufa'ilu. Ain fi'ilnya ditasydidkan ya. Asalnya fa'ala menjadi fa'ala fa'ala yufa'ilu ya kemudian yang kedua fa'ala yufa'ilu ya yang kedua ini fa'nya fa fi'ilnya ditambahkan alif ya menjadi panjang fa'ala yufa'ilu kemudian yang ketiga af'ala yuf'ilu ya ditambahkan hamzah ya di depan fa ya sebelum fa menjadi af'ala yufailu Ini tiga wazan fa'il sulasi mazid dengan huruf tambahan satu huruf ya. Wazan yang pertama huruf tambahannya adalah ain fi'ilnya ya. Karena pada dasarnya tasdid itu adalah dua huruf yang sama ya bergabung menjadi satu. Fa'ala Kemudian wazan yang kedua huruf tambahannya adalah alif setelah fa, fa'ala dan af'ala. Wazan yang ketiga huruf tambahannya adalah hamzah sebelum huruf fa ya. Saya ulangi, ada tiga wazan sulasi mazid dengan huruf tambahan satu huruf. Wazan yang pertama fa'ala yufa'ilu, yang kedua fa'ala yufa'ilu, yang ketiga af'ala yuf'ilu. Baik, kita akan bahas satu persatu dari ketiga wazan Sulawesi mazid satu huruf ini. Satu hal yang perlu dicatat, meskipun fa'il sulasi mazid ya tidak bisa kita formulasikan karena antara satu bab dengan bab lain sangat berbeda, akan tetapi ada kesamaan ya. Kesamaan pola antara bab 1, bab 2 dan bab 3 di dalam fi'il sulasi mazid satu huruf. Kesamaan pola tersebut bisa kita lihat di fi'il mudari'nya ya. Semua fi'il mudarik sulasi mazid biharfin satu huruf. Ain fi'ilnya berharokat kasroh ya. Coba kita ulang tadi. Fa'ala yufa'ilu. Perhatikan ain fi'ilnya kasroh. Yufa'ilu. Kemudian Fa'ala yufa'ilu ya. Ain fi'lan juga kasroh. Dan af'ala yuf'ilu ya. Ain fi'lnya juga kasroh. Ini salah satu ciri yang harus kita ingat ya bahwa fi'il sulasi mazid biharfin ciri-cirinya adalah fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya berharakat kasrah ya Ya ini ciri-ciri fi'il sulasi mazid dengan huruf tambahan satu huruf. Kemudian yang kedua yang bisa kita tarik kesimpulan mengenai rumus wazan bab 1 sampai bab 3 dari fi'il sulasi mazid biharfin adalah uh, wazan perubahan dari isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amal dan fi'il nahi untuk ketiga bab sulasi mazid biharfin itu mengikuti fil mudhari'nya. Artinya kalau kita benar fil mudhari'nya, insya Allah kita bisa dengan mudah merubah fil mudhari ke bentuk isim fa'il, isim maf'ul, fil amar dan fi'il nahi. Mari kita praktekkan ya fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya. Kita cukup menghafal sampai masdarnya saja. Ya. Cukup kita hafalkan sampai masdarnya saja. Adapun sisanya insya Allah mudah karena kita tinggal mengikuti fil mudhari'nya. <clears throat> kita hafalkan sampai masdarnya ya. Di bab 1 fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya. Ini wazan bab satu dari fil Madi hingga masdar ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Bab dua fa'ala yufa'ilu mufa'alatan ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ini wazan bab dua dari fil Madi hingga fi'il, hingga masdar ya. Kemudian bab tiganya af'ala yuf'ilu if'alan ya af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, ini cukup kita hafalkan sampai sini saja. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau kita sudah hafal sampai di sini, maka insya Allah untuk isim fa'il, isim maf'ul, fil amar dan fil nahi mudah. Karena tinggal mengikuti bentuk fil mudhari'nya. Baik kita bedah dari bab 1 hingga bab 3. Bab 1 fi'il mudhari'nya adalah yufa'ilu, ya. Yufa'ilu, ya. Yufa'ilu. Cara merubah fi'il mudhari ke isim fa'il itu mudah dan ini berlaku untuk semua bab ya dari untuk ketiga bab sulasi mazid biharfin. Tinggal kita ganti ya fiilnya dengan mim berharokat lemah ya. Jadi yufa'ilu kita ganti jadi mufa'ilu ya. Ya. Yufa'ilu ya, yaknya kita buang kita ganti menjadi mu ya. Yu ganti menjadi mu jadi mufa'ilu. Karena ini isim maka ya boleh tanwin. Maka kita baca mufa'ilun ya. Mufa'ilun. Ini isim fa'il. Ya, mufa'ilun. Bagaimana dengan isim maf'ul? Isim maf'ul mengikuti isim fa'il, ya. Bedanya membedakan isim fa'il dan isim maf'ul untuk fi'il sulasi mazid dengan huruf tambahan satu huruf, bedanya dia ain fi'ilnya ya. Kalau isim fa'il, ain fi'ilnya berharokat kasroh, ya. Kalau isim maf'ul, ain fi'ilnya berharokat fathah. Jadi kalau isim fa'il mufa'ilun, maka isim maf'ulnya adalah mufa'alun. Ini rumus merubah dari fi'il mudari ke isim fa'il dan isim maf'ul. Saya ulangi, fi'il mudhari'nya diganti yuknya ya uh, dengan mu ya. Asalnya yufa'ilu kita ganti menjadi mufa'ilu ya. Karena isim boleh ditanwinkan maka kita baca mufailun. Ini untuk isim fa'ilnya. Adapun untuk isim maf'ulnya, ain fi'ilnya dibaca fathah, mufa'alun ya. Dan rumus ini berlaku untuk dua fi'il uh, yang lain ya. Misal kita ambil fa'ala yufa'ilu ya. Yufa'ilu ya. Huruf ya-nya kita ganti menjadi ma ya, uh, mim ya, berharkat dhammah, mufa'ilu ya. Kemudian kita tanwinkan mufailun ya, mudah sekali. Yufailu menjadi mufailun. Ini isim fa'il. Isim maf'ulnya ain fi'il yang tadinya berharakat kasroh kita fathahkan. Asalnya mufailun menjadi mufa'alun ya. Ini rumus merubah dari fi'il mudhari yufa'ilu menjadi mufa'ilun ya. Kemudian kita rubah isim fa'il mufa'ilun menjadi isim maf'ul dengan me memfathahkan ain fi'ilnya mufa'alun. Kemudian yang ketiga af'ala yuf'ilu ya. Perhatikan fi'il mudhari'nya yuf'ilu, maka isim fa'ilnya adalah muf'ilun ya. Yuf'ilu muf'ilun. Karena yuknya kita ganti menjadi mu ya. Kemudian kita tanwinkan akhirnya muf'ilun. Kemudian isim maf'ulnya mudah. Kita fathahkan ain fiilnya muf'alun. Ini rumus merubah fiil mudhari bab 1 hingga bab 3 menjadi isim fa'il dan isim maf'ulnya. Insya Allah mudah sekali ya. Ya, tinggal kita ganti ya fi'il mudhari'nya dengan mim ya, berharakat dhammah yuk menjadi mu, kemudian tanwinkan akhirnya. Sedangkan untuk isim maf'ul Ain fiilnya yang berharokat kasroh diganti menjadi fathah. Insya Allah mudah. Sehingga sampai di sini tasrifnya adalah untuk bab satu fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun. Ini bab satu, Bab 2-nya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun. Bab ketiganya af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun. Ya. Ini baru sampai si maf'ul. Sekarang kita lanjut ke fi'il amar dan fi'il nahinya. Merubah fi'il amar pun acuannya adalah fi'il mudhari ya, sama dengan simpel tadi. Kita ambil fil mudhari'nya untuk bab 1 fa'ala yufa'ilu ya. Asalnya yufa'ilu kita buang ya-nya ya. Kita buang ya-nya kita sukunkan akhirnya ya. Asalnya yufa'ilu menjadi fa'il. Mudah sekali. Yufa'ilu ya-nya dibuang. Kemudian disukunkan akhirnya. Yufa'ilu dibuang ya-nya disukunkan akhirnya fa'il. Yufa'ilu fa'il yufa'il ya. Ini bab satu. Bab dua pun seperti itu. Yufa'ilu. Yufa'ilu dibuang yaknya disukunkan akhirnya. Yufa'ilu menjadi fa'il ya. Kemudian bab tiga <clears throat> yufa'ilu ya. Yufa'ilu kita buang yaknya. Kemudian ya karena fa'nya sudah sukun maka tidak mungkin kita mengikuti seperti yufa'ilu menjadi fa'il yufa'ilu menjadi fa'il maka kita butuh menambahkan hamzah di depannya ya dan hamzah ini wajib berharakat fathah ya yuf'ilu menjadi af'il ya af'il ya af'il ya yuf'ilu dibuang yaknya diganti dengan hamzah berhakat fathah afail Inilah jawaban kenapa fi'il sulasi mujarrad tidak ada yang hamzahnya hamzah fi'il amarnya berhalkat fathah. Karena nanti akan serupa dengan fi'il sulasi mazid wajan af'ala ini ya. Sehingga fi'il sulasi mujarrad fi'il amarnya eh, hamzahnya hanya berhalkat dhamma dan kasrah saja. Ya. Saya ulangi untuk tasrif sulasi mazid bab 1 hingga fil amar ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il ya. Kemudian bab duanya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il Kemudian bab tiganya af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il ya ini fiil madhi hingga fiil amar. Terakhir fiil nahi ini juga mudah insyaallah. Kita masih menggunakan fiil mudhari'nya fa'ala yufa'ilu ya, karena kita ingat bahwa fiil amar ini merupakan fi'il mudhari domir uh, fi'il nahi adalah merupakan fi'il mudhari domir anta yang ditambahkan la nahiya maka kita menggunakan domir anta ya domir anta kita tahu menggunakan huruf ta ya ta mudhara'a yufa'ilu yaknya kita ganti menjadi ta ya ya la tufa'il ya asalnya yufa'ilu kita tambahkan la di depannya kita ganti ya dengan ta ya yufa'ilu menjadi la tufa'il. Ini bab satu. Kemudian bab dua yufa'ilu kita tambahkan la di depannya. Asalnya la yufa'ilu. Kemudian kita ganti ya dengan ta. La tufa'ilu. Kemudian kita sekunkan. La tufa'il ya. Jadi yufa'ilu menjadi la tufa'il. Dan bab tiga fil mudarinya yuf'ilu maka fi'il nahinya adalah kita tambahkan la di depannya la yuf'ilu kemudian kita ganti ya menjadi ta la tuf'ilu dan kita sekunkan menjadi la tuf'il jadi fi'il nahi bab 3 af'ala yuf'ilu la tuf'il ya kita lihat seluruh Uh, rumus perubahan dari isim fa'il, isim maf'ul, fil amr dan fil nahi acuannya adalah fil mudhari. Jadi yang harus kita hafalkan dengan baik adalah bentuk filmadi madi hingga masdarnya. Adapun untuk isim fa'il, isim maf'ul, fil amal dan fil nahi tinggal melihat bentuk fil mudhari'nya. Kemudian dirubah berdasarkan rumus yang tadi Anda jelaskan. Baik, sekarang kita eh, beberkan seluruh rumus ya dari filmadi madi hingga fil nahi untuk setiap bab kemudian kita ambil contoh dari setiap bab ya. Bab yang pertama rumusnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il ya kemudian mauzunnya atau contoh fi'il yang masuk ke bab fa'ala adalah allama ini insyaallah kita cukup familiar ya allama artinya mempelajari contoh dalam hadis khairukum man man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu ya. 'Allama maka kita tasrif mengikuti fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maka kita ikuti. 'Allama yu'allimu ta'liman. Mufa'ilun mufa'alun. Mu'allimun mu'allamun. Fa'il la tufa'il. Alim la tu'allim. Ini contoh wazan fi'il yang masuk ke wazan fa'ala ya. Allama yu'allimu ta'liman mu'allimun mu'allamun alim la tu'allim. Kita ambil satu contoh lagi. Kallama yang artinya adalah berbicara. Contohnya dalam quran ada ayat wa Allah Musa taklima ya. Dan Allah berbicara kepada Musa takallama kita mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya. Kallama yukallimu takliman. Mufa'ilun mufa'alun. Mukallimun mukallamun. Fa'il la tufa'il. Kallim la tukallim ya. Ini kallama. Saya ulangi, kallama yukallimu takliman mukallimun mukallamun kallim la tukallim ini bab satu. Kita berlanjut ke bab dua dengan wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il ya ini wazannya. Sekarang kita ambil mauzunnya. Kita ambil fiil yang masuk ke wazan fa'ala. Contohnya jahada ya, yang artinya berjuang ya. Ya. Jahada yujahidu mujahadatan ya, mengikuti fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Jahada yujahidu mujahadatan ya. Jahada yujahidu mujahadatan. Kemudian isim fa'il dan isim maf'ulnya mufa'ilun mufa'alun. Berarti menjadi mujahidun mujahadun. Kemudian fil amarnya fa'il la tufa'il ya. Jahid la tujahid. Ini mauzun ya. Jahada yujahidu mujahadatan mujahidun mujahadun jahid la tujahid ya. Kemudian contohnya yang lain jadala artinya mendebat ya. Ya. Kata jahada insya Allah di Quran hadis banyak sekali ya. Terutama mujahid ya. Ya, mujahid ya kita sering mendengar istilah mujahid berarti adalah orang yang berjuang. Kemudian kata jadala juga kita sering mendengar di Quran, contohnya di ayat wajadilhum billati ahsan dan debatlah mereka dengan lebih baik ya, dengan yang baik. Jadala yujadilu mujadalatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Jadala yujadilu mujadalatan. Kemudian mufa'ilun mufa'alun. Mujadilun mujadalun. Kemudian fil amarnya fa'il la tu fa'il. Jadil la tu jadil. Secara lengkap jadala yujadilu mujadalatan mujadilun mujadalun jadil la tu jadil. Dengan mentasrif eh, mentasrif jadala ini kita akhirnya tahu bahwa surat al-mujadalah ya kata al-mujadalah merupakan masdar ya dari kata jadala. Ini salah satu manfaat kita mempelajari ilmu sorof. Kita bisa mengetahui asal kata dari kata-kata yang sering kita temukan di dalam Al-Quran. Dengan begitu kita lebih mudah mengetahui maknanya. Baik, lanjut ke bab 3 dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il ya. Ini wazannya. Kemudian mauzunnya kita ambil aslama ya. Aslama artinya berserah diri. Af'ala yuf'ilu if'alan. Aslama yuslimu islaman. Muf'ilun muf'alun. Muslimun muslamun. Af'il la tuf'il. Aslim la tuslim ya. Jadi kita ulangi secara lengkap. Aslama yuslimu islaman muslimun muslamun aslim la tuslim. Ya. Kemudian yang kedua akroma artinya memuliakan ya. Memuliakan jadi ini di fiil sulasi adalah karuma. Asalnya ini kata sifat karuma telah mulia. Fiilnya fiil lazim ya, tidak butuh objek. Tetapi ketika menjadi akroma, memuliakan, maka ini fiilnya menjadi muta'addi ya. Akroma yukrimu ikraman. Af'ala yufilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Mukrimun mukramun. Af'il la tuf'il. Akrim la tukrim. Ya, kita ulangi secara lengkap. Akroma yukrimu ikraman mukrimun mukramun akrim la tukrim ya baik ini tasrif bab pertama hingga bab tiga dari kelompok fiil sulasi mazid dengan huruf tambahan satu huruf Insya Allah saya rasa ini cukup tapi sebelum saya tutup saya ulangi lagi kesimpulan untuk kelompok fiil sulasi mazid dengan huruf tambahan satu huruf ya ada tiga fa'ala yufa'ilu taf'ilan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan kemudian af'ala yuf'ilu if'alan dengan hanya mengetahui tiga kata ini insya Allah untuk selanjutnya mudah karena isim fa'il dan isim maf'ul rumusnya mudah tinggal diganti ya fil mudhari'nya menjadi mu ya Ya, itu untuk sifatnya maful. Kemudian untuk fil amarnya juga mudah tinggal membuang huruf ya mudoroahnya. Ya, dan fil nahi juga mudah tinggal menambahkan la nahiyah dan mengganti ya dengan ta. Ya. Sehingga rumus totalnya saya ulangi lagi supaya lebih hafal lagi ada tiga bab ya untuk solasi mazid dengan huruf tambah satu huruf fa'ala yufa'ilu taf'ilan fa'il eh, mu, fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il bab 2 fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il bab 3 af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.